Dr. Amir Faisal Fat Dewan Pembina Fat Institut Internasional dan saya juga sebagai tim juri di Hafiz Indonesia SCTI dan juga sering mengisi di acara Dama Indonesia aku di TV One. Saya bangga dengan acara yang diadakan oleh kampus bisnis Osman Omar sebuah kampus yang luar biasa dalam waktu setahun bisa mencetak para pengusaha muda. Saya barusan ikut acara hari ini untuk para ustadz bagaimana menjadi pembicara yang handal. Saya bangga dengan acara ini, juga saya bangga dengan kampus ini. Kepada anak muda, ayo kita bergabung, membina karakter, membangun semangat, semangat spiritual kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa dan semangat dalam visi kita sebagai seorang yang harus mengelola kekayaan Allah di muka bumi ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan semangat kita untuk membangkitkan umat ini menjadi umat yang berdaya, umat yang berwibawa dan umat yang memberikan rasa aman kepada dunia manusia di muka bumi. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Semoga Allah berkahi, sukses untuk kampus bisnis Osman Omar dan semua kawan-kawan di sini. Terima kasih atas segala kebaikannya dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua dan dengan ini mudah kita semua tidak saja diikat dalam ikatan cinta karena Allah di muka bumi ini juga karena kita sebagai hamba Allah sekaligus kita nanti dikumpulkan sebagai ahli surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.